diri kita yang sampai kita pada kesehatan hari ini kita membuat hari penyemangan melalui sekolah universitas Islam al dan hukum sekolah dalam dia menjelaskan tentang penyampaian baik atau kembali Orang-orang Allah, dari teman, ajude a menina Fred me ajudou. E ela escutou. Na فإذا اجتمع قرون تزيد عن المسألة بحيث لا يسقط لا يسقط بعضهم بعضا قال بقدر قرونهم فهنا بكم قول قرون số trong bài học mình mau lại tập từ năm lần cần xin vấn nó phối hợp không được cần cần sự chính như là để cần sự của các loại vật mà ta bất cứ là tâm hồn của của nó di mana urusnya lebih banyak tapi dan dibakar. Jadi berlebih daripada pengambilan akan jadi bebas dari kata kebaikan itu bebas. Jadi bebas dari dari bebas dari bebas orang yang bebas dari Di satu sisi lain, u bắt mình vạn vọ bệnh đến nữa thì đã người có cách bệnh phải ơi anh ơi thằng một của làm tay phải thì đã tâm sự với đầu anh đi thay đổi của hồ với mình mặc cả không mặc cả ông ai tình sự của anh bệnh nhân anh còn phải như vậy menjalankan dan beberapa masih berbeda dan lebih dibagikan di beberapa tempat. Jadi kemudian mengambil ambil dua dan kita beberapa kopi dengan berbicara kalau tentang teknologi kita berbicara. فإذا كان زوج وأم وأخت وغير أم kuyuhan sing kedu wong dahulu di sana kudu. Kalau kita mengatakan pemerintah itu dapat mengambil kendaraan pun itu tidak ada ini adalah ke depan. Hukum seluruh pemerintah Wabah pun mulai dipenuhi. hamba ini yang bukan ibu. Kalinya atau sebatas hamba yang besar. Ada sesuatu yang berbeda. Satu yang kita pada kesalahan, pokok apa yang ini pasti apa yang akan terjadi. Ibu, kemudian seorang saudari yang lain.

dua pendapat. Itu pendapat. Kehidupan kita tidak sangat Yang harus kita tiga ulama kedua berkurang itu pendapat pendapat. Ibu dua dua provinsi dan dua provinsi el camino de la de la a hacer. el de la dan one person

Maka jika pada hari ini orang berpikiran pada maka seribu pada seribu orang berpikiran ini dari penting bahwa dua

Well, kemudian ada juga ada maka jika badan badan tidak tumbuh dari sini harus apa ya bapak tidak ada pertama kali tidak menjadi sepuluh ya saya dari sini ini ya sudah sudah saya sudah

Why is that clear? That's clear.

những người đó những người như thế nào hoàn toàn Yeah, I'm on that. Good

em những gì

dapat seperempat kemenangan dengan mobil. Maka akan mendapatkan tiga kemenangan sampai dengan dua belas. Jadi tiga ini adalah empat, mana dua dua, empat dua tiga. Maka itu menjadi hebat. Kenapa hebat? Karena bukan sesuatu yang Thank jadi Memang kamu ada tiga panca Untuk kita ada ada

um kalau seperti saya umum dia itu

meninggalkan perbuatan apa yang harus kita lakukan kita lakukan kita lakukan tapi ada yang dua ibu ada dua orang korban ada satu ibu

Gracias.

cerita ini ada kan dia ketika dan

dari umat ini kita ini ya ini tuh dulu istri saya mertua saya meninggal punya tiga anak laki-laki tiga anak tiga anak laki-laki tiga meninggal ternyata istri saya itu meninggalkan wasiat uh, jadi itu itu meninggal bilang itu udah meninggal tahun 2002 jadi 2002 meninggal terus ternyata dia di situ meninggalkan tapi saya itu masih hidup dan gitu meninggalkan wasiat bahwa ibu punya tiga tiga jadi jiwanya itu dapat ini, yang B dapat ini, yang C dapat ini. Ya. itu dari orang tuanya itu berdua. Ya, gini. Jadi karena waktu itu kita berapaan, akhirnya dibagi juga dengan wajah itu. Sekarang saya sudah paham bahwa wajah itu tidak berlaku untuk ahli waris. Jadi gimana solusinya, Ustaz? Apakah dirundingkan kembali? kebetulan suami saya sudah meninggal dan anaknya yang nomor dua sudah meninggal jadi tinggal satu yang nomor satu jadi demikian terima kasih atas sudah mengelola kata saya Thank you.

Tapi saya ada yang itu merupakan suatu menjadi yang ada sebelah itu tidak kemudian orang tua dokumennya berkaitan sudah itu kau sudah bisa tidak ada kelihatan dari pengiran kami melakukan itu itu buat apa

kebetulan usaha saya dijalani oleh keluarga pak yang saya jalani sama kakak ya ya kebetulan orang tua yang yang atau berlima jadi langkah saya perempuan itu yang ini pak kira-kira dengan apa yang langkah saya sudah mau menjalankan usaha yang aktivitas yang berobat lagi pembagian Yeah tidak dan bagian oleh Yesus. Dan ada adalah pembagian-bagian bekerja. Yaitu anak yang perempuan mengolah begitu tadi. Kita itu tidak tahu. Saya baca menunjukkan pada hari apa yang perempuan mengingatkan pada hari pertemuan Allah tapi pasti tidak ada responnya dari tindakan perempuan. Oleh karena

memajukan memberikan rumahnya kepada kepentingan ya menurutnya kalau rumah itu dibagi dengan suami saya itu ya oh, Yeah. Ini dibagi suami saya dapat bagian dapat uangnya aja gitu. Yes. Yang jadi permasalahan itu uang yang dibagi itu enggak sepadan dengan harga rumahnya. Ya. Tapi la idea de más. Ini katanya, ada pembacaan saya tahu kalau orang tua membagi masa yang dimilikinya waktu merestorasi itu seharusnya kan adil gitu kenyataannya itu nggak adil jadi seharusnya bagaimana dia saya berpikir bahwa itu sebagai yang dapat dari itu saya dari sebagian beberapa itu prestasi yang bahwa kami itu menjadi itu bahwa tidak ada yang berkembang saya saya marah pada itu bahwa saya aku ini baik tapi juga tapi tapi kenapa kesulitan ada orang datang maka sekarang ada bantuan apa maksudnya mengatakan ini rumah yang kita pulang kemudian juga dapat dari uang yang diberikan kepada kita lalu yang kita dibuat waktu lagi jadi pada waktu itu berapa orang yang dari mana yang kita maka mereka menjadi community, the punishment and root for the community becomes punishment for everyone. All of us, the punishment is that the people of Julia is in the life of God. And that's the way we are here. And this is the life of God. And that's the way we are here. And that's the way we are here.

Tabii ki seviyorum. Şuranın ortasını bir insanlıktan sevmemle bulmuyorum. Ama ama ya mesela o kadar bir insanlıktan sevmemle bulmuyorum. Ama ya mesela Thank you.

kemudian yang keluarga ini kita benci kita kemudian dia dengan saya kembalikan kepada perempuan yang paling tua ketika sebelumnya dia tidak mau tapi lalu malah jadi akhirnya anak ketentuan yang tidak mau kita ini dia kembali saya tanya lagi dan saya bilang anak nanti kami kan nggak ngerti bagaimana nanti bisa mewakili aja bagaimana caranya jadi akhirnya dia mau pesan dia pasti tanya dan perempuan ada yang lupa jadi dia kerja sama dia dan dia mengolah tentang jadi masalahnya afiliasi saat ini nah yang dalam hukum bantuan dibantu sendiri apakah ini proses dari mana atau siapa ya apakah itu sudah sembuh dari kondisi dari kondisi itu juga Um, itu jadi kalau waktu siapa ya itu bisa dipakai. Dan apa yang terjadi di dua dari dua dari tiga 一种一定的难度来来对来来为我们这个所有的所需的来为这个那当然，大家这个可以把它放出来，跟跟跟这个不一样。 kemudian dapat berarti tadi menjadi 8 per laki-laki itu sama 28, 28, 28 24, 24 per 8 maka ini ternyata perlu ada yang dapat pendidikan atau mereka sudah berasal dari kesehatan dari yang awal adalah sistem dari pengelolaan dan tidak maka bisa

Tetapi ini kembalikan hal tersebut, hal berbagi kebahagiaan kepada

两三次，或者他也是不愿意来上，不愿意来上回来，他因为他自己他也是说自己的，他现在在做的就是这个，他现在这个这个这个这个，或者是这个。Thank you.

belum menjadi satu kota di Tapi, apakah manusia boleh yang kalau mungkin Wanita di dunia bola di sana bahwa jika kita bertobat maka pokok atas ini untuk kembangkan jiwa pokok dari halal ini akan terlihat ini ini tidak terlihat aku percaya bahwa ini bukan pada agensi kami memahami kita ingin bahwa kelompok masyarakat kita akan melakukan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

Luego, depende de lo dia penyembah siapa? Dia percaya sama yang baik putih pun Allah. Dia ada di sini. Kita di sana. Sampai malam. Untuk saya, kita ini Kita Saya semua dengan pegawai-pegawai. Maka Thank eh, you.

Gracias. to kalau kota itu ini Ilmu dapat kepentingan, dapat kepentingan, itu itu kebiasaan antara semua sebenarnya dia bekerja. Padahal paling tidak Indonesia, kelompok budaya di Indonesia, tempat Bapak Ibu, Pak Pemberi dan Ibu, kemudian kita bagi Jadi, kemudian nambah sebagai hidup, menetap tempat itu, tempat Antara itu sebagai hidup, dengan dan dengan hidup, maksudnya itu